السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمدين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah limpahkan kepada kita sampai di sore hari ini sampai di sepanjang hari ini Allah berikan penjagaan kepada kita semoga uh, hal demikian masih terus Allah limpahkan kepada kita di tengah-tengah uh, pandemi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita insyaallah masuk di hadis yang ke-127 ya di bab uh, sebelum kita masuk di bab tentang doa sebelum tasyahud sebelum salam fon setelah tasyahud kita terlebih dahulu uh, membaca hadis terkait dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan tasyahud ya karena ini adalah urutannya jadi dalam tahiyat kita baca uh, doa tasyahud, kemudian setelah itu kita bersalawat, setelah salawat barulah kita uh, dianjurkan untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian salam. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca hadis yang ke-127 <clears throat> An Abdurrahman bin Abi Layla قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف قد, قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه بخاري ومسلم <clears throat> Dari sahabat dari Abdurrahman bin Abi Layla beliau mengatakan ya lakiani Ka'ab bin Ujrah uh, Ka'ab bin Ujrah bertemu bertemu denganku. Beliau mengatakan ala uhdilaka hadiah mau enggak saya kasih kamu hadiah ya. yang dimaksud di sini adalah hadiah berupa ilmu ya. Maka uh, ilmu juga adalah hadiah, ilmu yang diberikan oleh uh, eh, ustaz, oleh pengajar ya. Ini adalah hadiah untuk kita. Ya, maka ini satu hal yang uh, bisa seharusnya menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka yang memberikan hadiah berupa ilmu kepada kita. Dan justru ilmu yang diberikan kepada kita sebagai hadiah ini adalah hadiah yang terbesar yang kita dapatkan. Bagaimana tidak ya? Kalau hadiah dalam bentuk materi saja kita merasa bahagia yang bahkan itu bisa hilang pada beberapa saat. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada kita itu adalah hal yang bisa menjaga kita dari kesesatan. Maka ini uh, hadiah yang sungguh agung yang, yang diberikan oleh Eh, seorang alim ya oleh guru kita kepada kita maka hendaknya kita balas ya dengan memberikan doa untuk mereka ini satu hal yang harus kita ingat ya Taib beliau mengatakan ala uhdilaka hadiah mau saya kasih kamu hadiah hadiahnya adalah sabda Rasulullah beliau mengatakan anna nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, itu keluar kepada kita, fakulna kemudian kita berkata kepada beliau, ya Rasulullah, qad Allahu kaifa nusallimu alaika. Allah telah mengajarkan kita bagaimana uh, bertaslim ya, untuk engkau ya sebagaimana kemarin kita bahas ya. Fa nusalli alaika? Maka bagaimana kita uh, untuk bersalawat ya. <clears throat> Kalau salawat bagaimana ya? Kemudian Rasulullah mengatakan faqal qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim uh, innaka Hamidum Majid.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 Sehingga ini adalah salah satu salah satu teks salawat, salah satu redaksi salawat yang bisa kita baca dalam uh, salat kita, dalam tahiyat kita setelah kita membaca tasyahud. Ya. Ada beberapa teks yang lain, redaksi yang lain yang disebutkan di dalam uh, eh, hadis-hadis yang lainnya. Dan ini adalah salah satunya. <clears throat> Taib kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya yang namanya bersolawat kepada Nabi adalah satu hal yang dianjurkan. Ya. Maka ketika ada orang yang mengatakan ya kelompok itu kelompok ini mereka membid'ahkan solawat ini satu hal yang sangat uh, tidak tepat ya. Salawat itu dianjurkan bahkan Rasulullah bersabda man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat saja, satu kali solawat. Allahumma salli ala Muhammad maka Allah akan balas salawatnya dengan sepuluh kali ya. ya. bahkan dalam hadis lain juga al-bakhil orang yang kikir orang yang pelit adalah orang yang menzukir tu indah walam yusalli alaiya kata Rasulullah orang yang disebutkan di sekitarnya di dekat dia uh, namaku namun dia tidak mau bersalawat kepadaku ini orang pelit ya bagaimana kita kemudian atau sebagian orang yang mengatakan dikatakan ya ada kelompok itu ya dikatakan bahwa uh, dia tidak mau atau membid'ahkan salawat ini satu hal yang tidak tepat satu hal yang tidak benar ya. dan kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, dasar hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak ya kemudian juga Allah berfirman ya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah dan para malaikatnya bersalawat. Kita juga sebagai kaum mukminin diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Taib, ke muslimin, pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> salawat eh, yang Allah subhanahu wa ta'ala eh, berikan kepada kita, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman-Nya ya, "Innallaha malaikatahu yusallun." Berarti Allah dan para malaikat ini bersalawat. Kemudian kita juga bersalawat ya. Apa apa apa bedanya salawat Allah, salawat malaikat, salawat kita ya. Sebagai manusia biasa ini ini memiliki makna yang berbeda ya. Maka salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uh, as-salatu minallah thana'un ala abdi ya. Salat kepada Rasulullah, salat kepada hambanya ya sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis kalau kita bersalawat satu kali Allah membalas salawatnya dengan sepuluh kali. Apa salawat Allah kepada kita? Adalah thana'un ala abdi. Ya, pujian untuk hambanya ya, rahmat untuk hambanya, kasih sayang untuk hambanya. Ini yang Allah berikan kepada kita. Ini yang Allah balas atas salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salatun uh, salatullah thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya uh, di mala'il a'la, di hadapan uh, para malaikat. Ini uh, dalam situasi yang yang yang mulia ya, dalam kondisi yang mulia ya. Tentunya dalam kondisi yang mulia dalam uh, agenda yang mulia kemudian disebutkan pujian untuk orang tersebut maka ini adalah sebuah penghormatan yang luar biasa ya. <clears throat> Kemudian salawatnya para malaikat itu bagaimana, Ma? Apa yang dimaksud dengan salawat malaikat? Salatul malaikah al-istighfar, ya. Dan salawatnya malaikat kepada seorang hamba, ya, adalah merupakan istighfar, permohonan ampun, ya. Permohonan ampun. Sama saja ketika nama malaikat bersalawat, artinya adalah uh, ya Allah uh, berilah ampunan untuk hamba tersebut istighfar permohonan ampun ya salatul malaikah lil adamiyin al istighfar lahum salat salawatnya para malaikat untuk ah, kalangan manusia itu adalah permohonan ampun untuk mereka Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Menjadi eh, ya, saat uh, yang menjadi saksi bahasanya Allah berfirman, "Wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Orang-orang yang uh, para malaikat itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. <clears throat> Kemudian salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa maknanya? Wa salatuna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam au ala ghairihi ma'naha ad-du'a. Ya. Dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada yang lainnya ya. Uh, kepada atau kepada yang lainnya arti, uh, maka maknanya adalah ad-du'a. Maknanya adalah doa ya panjatan doa yang kita uh, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nad'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli khairin wa bi kulli birrin. Kita berdoa kepada Allah untuk semua kebaikan Rasulullah. Untuk semua kebaikan Rasulullah. Kalau kita bersalawat kepada selain Rasulullah, oh, berarti kita juga berdoa untuk kebaikan untuk orang tersebut ya. Untuk kebaikan untuk orang tersebut. Berarti kita boleh bersolawat kepada yang lain, oh boleh kalau dengan syarat pertama uh, ketika seseorang ingin bersolat kepada orang or, selain Rasulullah artinya kepada yang lain uh, kepada si fulan ya maka uh, pertama harus diiringi dengan uh, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana tadi uh, kepada Nabi Ibrahim diiringi kepada Rasulullah uh, bagaimana kalau sendiri aja kita bersalawatnya kepada orang tersebut tanpa mengiringkan dengan Rasulullah SAW maka boleh Eh, asalkan tidak sering-sering ya asalkan tidak menjadi uh, kelaziman tidak menjadi kebiasaan untuk bersalat kepada person tertentu saja uh, dan tidak mengiringkan dengan salawatnya kepada Rasulullah SAW ya Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan salawat ini uh, ada pada tahiyat atau tasyahud yang terakhir ya. <clears throat> Hukum salawat di tasyahud akhir hukumnya adalah hukum ya uh, wajib ya. <clears throat> bahkan rukun, bahkan rukun adapun di salawat di tasyahud yang pertama maka ini dianjurkan sifatnya tidak sampai kepada tahapan rukun uh, yang keberadaannya atau uh, ke keberadaannya uh, mempengaruhi akan kesahan keabsahan salatnya. <clears throat> Kemudian juga Bagaimana dengan penambahan sayyiduna dalam salawat ah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana ini penambahannya? Maka kalau di dalam salat maka redaksi salawat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara redaksi yang tadi kita sebutkan atau uh, dengan redaksi yang lain uh, seperti Uh, kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ha, nah, tambahan ada ali Ibrahim ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya. ya. Di riwayat Bukhari tambahkan kama sallaita taala Ibrahim ada. Kal, tapi kalau dalam hadis yang tadi kita baca itu tanpa uh, kama sallaita ta'ala Ibrahim ya. Uh, juga tidak tanpa kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barok ta'ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. <clears throat> hanya kama barakta ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim ini nih eh, redaksi solawat redaksi solawat tanpa adanya tambahan sayyidina tapi kalau di luar solat maka untuk menambahkan sayyidina maka boleh-boleh uh, saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya tapi kalau dalam solat maka redaksinya tanpa tanpa sayyidina <clears throat> Taib ini terkait dengan salawat sebelum atau setelah membaca doa tasyahud. Kita masuk dalam uh, doa setelah tasyahud atau setelah salawat lebih tepatnya dan sebelum salam ya. Taib kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال <clears throat> وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر آه، ومن, عذاب ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال Ya. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabi min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal." Ya. Dan di lafaz Muslim ada tambahan idza tashahhad ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Apabila di antara kalian itu bertasyahud, maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Uh, pertama dari uh, azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah uh, hidup dan kematian, uh, kemudian dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dari empat hal ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. <clears throat> Taib kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana uh, disebutkan dalam hadis yang telah lalu bahwasanya dalam tasyahud ada uh, ada doa, ada ada ada tempat untuk berdoa dan kita dianjurkan uh, di situ melakukannya, ya. Di mana Rasulullah bersabda, "Falyatakhayyar minal uh, minal mas'alati masya'a." Ya, hendaknya dia memilih Eh, doa-doa di tempat tersebut apa yang dia inginkan yaitu yes, uh, tempat yang lebih tepatnya uh, yaitu setelah bersalawat ya sebelum kita salam ya tapi kalau kita enggak mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai akhir apakah sah salatnya sah saja karena ini adalah sifatnya ancuran ya dan di sini adalah tempat di mana kita uh, dianjurkan itu termasuk termasuk mustajabat uh, doa tempat di ijabahnya doa ya sehingga kita uh, ya sebisa mungkin untuk berdoa di saat itu terutama ketika kita sholat sunnah ya ketika sholat sendirian tapi kalau kita sholat uh, imam uh, sholat berjamaah dan kita sebagai imam maka Eh, hendaknya untuk kita perhatikan juga kondisi makmum ya kondisi makmum tidak kemudian kita berdoa dengan panjang ya di situ sebelum kita salam tapi kalau kita sholat sendirian maka tidak apa-apa silahkan untuk berdoa panjang ya apakah boleh menambahkan selain doa yang tadi kita sebutkan boleh saja ya boleh saja sebagaimana tadi uh, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas uh, ada Rasulullah mentakin doa tertentu Nah, di antaranya uh, yang Rasulullah takyin doa sebelum salam adalah ini. Kemudian juga ada yang lain uh, seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas di mana ketika Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas eh, wallahi inni la uhibbuk fala tad'anna fi duburi kulli salah demi Allah saya cinta kepadamu maka jangan tinggalkan setiap akhir salatmu untuk mengucapkan Allahumma inni uh, Allah uh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan senantiasa beribadah kepadamu dengan baik. Nah, ini juga salah satu doa, doa yang ditain oleh Rasulullah, yang ditentukan oleh Rasulullah. Jadi eh, sebelum salam ini doanya uh, bisa doa yang ditentukan oleh Rasulullah atau doa yang kita uh, yang menjadi hajat kita ya. Sebagaimana umumnya uh, anjuran dalam hadis yang sebelumnya yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Terserah dia mau minta apa, ya. Terserah mau minta apa. <clears throat> Eh, dengan doa yang ditain oleh Rasulullah atau dengan doa yang kita inginkan sendiri. Taib, adapun makna daripada doa yang kita minta yang disebutkan oleh Rasulullah mm, perlindungan dari empat hal ya, dari azab kubur, dari dari azab neraka jahanam, dari fitnah, uh, dan juga dari fitnah dajjal ya. Maka maknanya kita sebut penjelasan kita bacakan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan ya. At-ta'awudhu ma'naha al-iltija ila Allah ya. Pertama ta'awudz yang kita uh, eh, uh, eh, ta'awudz artinya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum salam ini kita dianjurkan untuk mem berdoa memohon perlindungan dari empat hal ya. Pertama, a'udzu billahi min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari uh, pedihnya azab jahannam. Ya. Azab jahannam, jahannam la ismun min asma'in nar. Ya, adalah nama di antara nama-nama api neraka. Ada juga hawiyah ya. Dan azab jahannam itu ada dua kata uh, yashmulu kulla azabin fi jahannam. Apa yang kita uh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam itu mencakup semua azab yang ada di dalamnya dari azabun nafsi dan juga azabul jasadi ya. Azab nafsi atau azab jasad, ya, azab jismi. Ha. Semuanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis azab apapun. Itu yang kita minta di setiap uh, sebelum salam kita uh, ucapkan. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi min Adzabil qabri. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya. Uh, dengan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa uh, adanya, tetapnya uh, kehidupan alam kubur, alam barzah, azab dan nikmatnya ada ya azab maupun nikmat alam kubur itu ada ya tidak sebagaimana orang-orang yang berpemahaman bahwasanya uh, azab maupun nikmat di alam kubur itu tidak ada dengan dalih apa dengan dalih logika yang mereka uh, lihat berdasarkan penelitian mereka dengan penglihatan mereka setelah dikuburkan jenazah itu kemudian digali nggak ada di situ yang namanya orang dapat nikmat, orang dapat azab, ya sudah dikuburkan gitu saja. Ya. Bahkan dia lapuk dengan dimakan tanah. Hmm. Sehingga kata dia tidak ada yang namanya kehidupan alam kubur. Maka hadis ini membantah pemahaman mereka. Ada yang namanya kehidupan alam kubur. Bahkan ada azab dan ada nikmatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an seperti dalam surat At-Takatsur yang kita semuanya pasti hafal ya. Ini juga disebutkan ya. Dan juga uh, disebutkan dalam Al-Qur'an eh, yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan agar mereka merasakan azab adna uh, Azab adna di sini sebut e, eh, e, kata para ulama adalah qalu al azabul adna huwa azabul qabri. Ya, azabul adna adalah azab kubur. Berarti ada. Uh, dunal azabil akbar. Azab akbar apa? Azab uh, neraka jahanam. Ya, azab neraka. Berarti ada berdasarkan Al-Qur'an maupun berdasarkan hadis uh, yang namanya kehidupan alam kubur, azab dan nikmatnya itu ada. Alam barzakh. Uh, adapun mereka mengatakan bahwasannya uh, realita yang kita lihat itu tidak ada, maka ini adalah alam gaib. Alam barzakh itu adalah alam gaib sebagaimana uh, surga dan neraka tidak bisa kita lihat pada saat ini, demikian juga dengan alam barzakh tidak bisa kita lihat. Sebagaimana pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, juga demikian akal kita juga terbatas, tidak bisa mencapai kepada uh, hal-hal uh, yang gaib seperti alam barzakh ini. Ya, jangankan alam barzakh ya uh, bisa kita lihat bahkan amarah cinta itu bi tidak bisa kita lihat namun bisa kita lihat bisa kita rasakan dari tanda-tandanya demikian juga dengan alam barzakh <clears throat> Taib, kaum muslimin uh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentang alam barzakh bahwasanya ada yang namanya azab dan nikmatnya Eh, Allah berfirman annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ya wa yauma taqumu as-sa'ata ad uh, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab ya bahwasanya neraka itu ditampakkan di pagi dan di sore hari ya, sampai kepada ditegakkannya hari kiamat ya. setelah ditegakkannya hari kiamat ya sudah adkhilu ala Fir'aun ashaddal 'adzab ya, di sini uh, berbicara tentang Eh, Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun dan pengikutnya. Tapi yang jelas di situ disebutkan bahwasannya di alam kubur ya, bagi mereka orang-orang kafir yang namanya uh, siksaan api neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan sore. Nah, berarti dan itu pada saat di alam kubur. Berarti ada alam kubur ya. Berarti ada yang namanya alam kubur atau alam barzakh ya. Antara uh, dunia dengan dengan akhirat ya, antara dunia dengan uh, setelah nanti Allah Subhanahu wa taala uh, tegakkan hari kiamat. <clears throat> Juga disebutkan dalam hadis ya. Jelas maksudnya kelak bagaimana pertanyaan uh, malaikat mungkar dan nakir ini juga terjadi di alam kubur. Taib Kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian yang ketiga, kita berlindung berlindung wa min fitnatil mahyaya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, apa yang dimaksud dengan fitnah hidup, kehidupan dan fitnah kematian? Wal fitnatu hiyal ikhtibar wal ibtila. Yang namanya fitnah itu ujian ya. Fitnah eh, bukan yang dimaksud di sini adalah fitnah eh, menuduh ya, bukan. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ujian dari ujian. Ujian kehidupan dan juga ada ujian kematian. Ya. Dan kita berlindung dari keduanya. Ya. Ujian kehidupan uh, disebutkan ada juga fitnah tu syahwat dan fitnah tu syubhat. Ya. Fitnah syahwat, uh, hasrat, ya. sehasrat untuk apa? Hasrat untuk ingin punya ini, ingin punya itu. Ini juga ujian. Ya. Kemudian uh, fitnah uh, syubhat, ya, fitnah syubhat dia tidak bisa memahami sesuatu dengan yang sebaik, sebetulnya yang sebenarnya. Ini juga ujian, ya. Ini juga ujian dan kita berlindung dari kedua uh, ujian kehidupan tadi, ya. Dan juga uh, dan fitnah syubhat, juga fitnah syahwat, ya. Fitnah syahwat bisa kita lawan dengan sabar. Ya, Kita para ulama, fitnah syahwat kita lawan dengan sabar. Dengan Eh, ketika kita memiliki hasrat untuk ingin punya sesuatu, ingin memiliki sesuatu dan kita belum eh, saatnya untuk bisa eh, memiliki itu, maka kita harus menekan diri kita untuk bersabar. Kemudian fitnah syubhat kita lawan dengan belajar, dengan ilmu ya. Karena syubhat itu semakin dia berilmu akan semakin hilang yang namanya syubhat ya, kerancuan dalam berpemahaman ya karena syubhat itu akan muncul kalau dia tidak punya ilmu ya sehingga syubhat itu e, bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya pemahaman seseorang bagi seseorang ini syubhat bagi yang lain ini enggak kenapa karena ilmunya dia uh, yang dimiliki berbeda maka fitnah dunia syubhat kita lawan dengan ilmu fitnah dunia syahwat kita lawan dengan sabar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah itu dan dan kemudian fitnatul mamat. Fitnah kematian apa? tila dikatakan bahwasanya di antara makna fitnah mamat adalah ma ya'ridu lil insan ma yu'radu lil insan inda mautihi min su'il khatimah. Apa yang ditampakkan kepada manusia di akhir hayatnya. Ya, di akhir hayatnya ini ujian. Ya. Ujian ketika di akhir hayat ini ujian dan Allah Subhanahu wa taala akan tolong uh, dengan dengan uh, meneguhkan dengan menurunkan malaikat di akhir hayat kepada mereka orang-orang yang istiqomah ya, kepada mereka orang-orang yang uh, melazimkan melanggengkan uh, amalan kebaikan ketika dia hidup ya ya ini ini fitnah dengan makna yang pertama yaitu fitnah kematian adanya pada uh, ketika seseorang sekaratul maut ya. Kita berlindung dari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam eh, akhir hayat kita dan Allah berikan husnul khatimah, akhir hayat yang baik dan itu menjadi uh, pintu kebaikan kita untuk kehidupan selanjutnya ya. Dan uh, makna yang kedua fitnah mamat adalah hiya fitnatul qabri min su'ali munkarin wa nakirin ya. Fitnah mamat Makna yang kedua adalah fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir man rabbuka madinu wa man nabiyyuka ya. siapa rabbmu apa agamamu siapa nabimu nah, ini ini adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dan dia menjadi fitnah ini ujian ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya <clears throat> yang mesti kita sudah tahu dengan hadis tersebut ya hadis yang diriwayatkan hadis oleh Imam Abu Daud. Taib. Yang terakhir, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Dari ber, uh, berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu dari kata Ad-Dajjal wa kadhib. Ini artinya adalah uh, dusta ya. Disebutkan Dajjal karena dia adalah kadhab ya. Dia adalah pendusta yang ulung. Bahkan uh, fitnahnya Dajjal itu sangat luar biasa dengan adanya dia uh, bisa mendatangkan kelak di akhir zaman ya dan kemunculan Dajjal ini uh, menjadi salah satu oh, tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat ya. Dan dia akan membawa fitnah yang sangat besar. Dia bisa mengatakan hujan-hujan berhenti berhenti ya, tumbuh-tumbuh ya. Kemudian juga dia bisa dia uh, membawa uh, surga dan neraka ya dan dengan realita yang sebaliknya ya sehingga banyak orang-orang yang kemudian murtad uh, kemudian mengikuti uh, ajakan uh, dajjal ya, ini adalah fitnah dan kita berlindung dari fitnah tersebut dari fitnah al-masih dajjal dengan berdoa di sebelum uh, uh, salam pada saat kita salat salat wajib maupun salat sunnah kita kita baca uh, doa tersebut ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala Eh, takdirkan kita tidak bertemu dengan dajjal ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis kalau seorang mendengar ya adanya di sana dajjal kita menghindar jangan sampai malah justru wah penasaran kayak apa sih? Nah, katanya ada tulisan kafirnya gimana tuh tulisannya? Benar enggak Katanya buta coba kayak gimana butanya? Nah, justru ketika kita mendengar Uh, di sana ada dajjal hendaknya kita bersembunyi ya. hendaknya kita lari dan jangan coba-coba untuk merasa penasaran ya karena uh, kelak ada orang yang uh, dia adalah orang yang beriman dan kemudian dia merasa penasaran kemudian uh, kemudian dia akhirnya mendatangi dajjal dan dia akhirnya menjadi pengikut dajjal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu dan kita jangan sampai merasa demikian oh ada orang yang mirip dajjal di sana oh penasaran pengen lihat ke sana eh gak usah ngapain ke sana ya ngapain ke sana jangan jangan sampai malah kita terperdaya oleh mereka ya, dajjal eh, sekalipun mungkin bukan dajjal yang sungguhannya yang akhir zamannya tapi nggak usah ikut-ikutan dulu pernah di kalimat di India ya ada yang namanya Sai tapi sekarang udah mati juga jangan sampai kita oh penasaran kayak apa sih Sai pengen lihat ke pengen lihat ya, membuktikan katanya sakti bisa apa tuh dulu kayak gitu sempat viral ya tahun 2000-an kayaknya kita masih kecil Jangan sampai kita juga kemudian terbawa untuk penasaran demikian. Gak usah. Kemudian Dajjal disebut juga Al-Masih. ya Yang digelari dengan Al-Masih itu ada dua. Pertama Dajjal. ya Dajjal. ya Yang kedua Nabi Isa. Ya, ini sosok, man, uh, sosok dua sosok manusia yang sangat berbeda. Tapi gelarnya sama. Sama-sama Al-Masih. Namun Al-Masihnya berbeda. Kalau Al-Masih Dajjal uh, disebut Dajjal Al-Masih karena dia mamsuhul ain ya. Salah satu uh, uh, salah satu apa salah satu matanya uh, uh, ter terhapus artinya buta buta sebelah ya. Maka disebut Al-Masih ya. Karena masih terhapus ya. Masah yang satu kan menghapus. Ha, mimsahah penghapus ya. Kemudian juga Dajjal disebut Al-Masih karena dia yamsahul ard ya. Dia menyapu semua uh, bumi. Ya. Dan dia juga memiliki uh, kecepatan dalam berjalan ya. Memiliki kecepatan dalam berjalan sehingga dia disebut dengan Al-Masih. Adapun Isa Al-Masih, ya, Isa ibnu Maryam, Nabi Isa disebut Al-Masih. Beliau memiliki gelar tersebut karena li'annahu Eh, yamsahu alal marid ya beliau mengusap orang yang sakit mengusap orang yang buta sejak lahir ya uh, kemudian dia mengusap abros ini bisa sembuh bahkan eh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi mukjizat beliau beliau bisa mengusap orang yang mati kemudian hidup lagi ya ini ini Nabi Isa beliau disebut Al-Masih karena demikian maka sama-sama gelar namun sebabnya beda ya Al-Masih Dajjal dia karena sebab yang tadi kalau Al-Masih Isa beliau karena uh, bisa mengusap orang yang sakit kemudian dia bisa sembuh ya Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini semoga yang singkat ini ber, bisa bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan kepada uh, para pendengar semuanya dan kurang lebihnya kami mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh